Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan izinnya kepada kita semua <clears throat> di mana di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan uh, kaidah-kaidah fikih sebagaimana yang disebut oleh Akhuna Ihsan tadi. Ya, kita akan membahas atau melanjutkan uh, <clears throat> sebuah kaidah yang mulia, sebuah kaidah yang sangat besar yang berjudul al-ibadatu mauqufatun 'ala syara' bahwa ibadah itu dibangun di atas syariat. Ibadah tegak di atas syariat Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi yang tidak ada Nabi setelah beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja. Pada kesempatan yang lalu kita membahas uh, kaidah al-ibadatu mauqufatun ala syara. Artinya bahwa ibadah itu dibangun di atas syariat. Dari sini kita tahu bahwa ibadah tidaklah diterima kecuali dengan dua hal kata ulama. Yang pertama, hendaknya ibadah itu didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan agar mereka mengikhlaskan ibadah mengikhlaskan ketaatan yakni memurnikan ketaatan hanya untuknya yakni hanya untuk Allah semata kemudian yang kedua ibadah itu ibadah itu hendaknya didasari dengan mutaba'ah mutaba'ah ini syarat yang kedua yakni mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Al-ibadatu mawkufatun ala syara. Ibadah dibangun di atas syariat. Apa dalilnya? Kemarin kita bahas tiga dalil. Dalil yang pertama kita ambil dari surat Al-Baqarah. Dalil yang kedua adalah surat ash shura ayat 21. Kemudian satu hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-128 Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Rabbana wahai Rabb kami jadikan kami berdua yakni Ibrahim dan Ismail muslimain muslimainilah kedua dua muslim dua orang yang menyerah dirinya kepada engkau wa min ummatan muslimatan lak dan di kalangan anak cucu kami juga sebagai umat yang menyerahkan dirinya kepada engkau wa arina manasikana dan tunjukkan kepada kami manasik haji kami wa alaina dan terimalah taubat kami innaka antat tawwabur rahim sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha penyayang ayat yang mulia ini sebagai dalil bahwa ibadah itu dibangun di atas syariat dari mana kita ambil istinbatnya kita ambil dari kalimat wa arina manasikana wa arina manasikana artinya tunjukkan kepada kami manasik haji kami. Jadi ibadah dibangun di, di atas syariat. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah ditunjukkan tata cara ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu bukan dari hawa nafsu, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan ngarang-ngarang, bukan ber, bukan buatan manusia, bukan buatan manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan lewat para nabinya dan untuk umat Islam Allah sampaikan Allah utus seorang nabi yang mulia, nabi yang kita cintai semua, kita men semua mencintai beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Kemudian dalil yang kedua di surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka? Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah?" Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum min ad-din yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tentang ayat ini Syekhul Islam berkata, "Faman nadaba ila syai'in yataqarrabu bihi ila Allah aw au bi qawlihi aw bi aw bi fi'lihi min ghairi an yashra'ahu Allah faqad syara'a fid din ma lam ya'dhun bihi Allah." Wa man ittaba'ahu fi dhalika faqad ittakhadhahu syarikan lillah. syar'an min ad-din ma lam bihi Allah. artinya barang siapa yang mengajak orang ya artinya menganjurkan kepada sesuatu yang dengannya mendekatkan diri untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala atau mewajibkan sesuatu baik dengan perkataannya dengan perbuatannya tanpa adanya syariat dari Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan maksudnya Maka orang tersebut telah membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengikutinya maka faqad ittakhadahu syarikan lillah. Berarti dia mengambil syirik sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> dia telah membuat syariat dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga adalah sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu an radhiyallahu anha semoga Allah meridai beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rad barang siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara kami urusan kami tentang sesuatu yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa raddun. Ini hadis, hadis ini merupakan aslun azim min usulil Islam kata ulama. Merupakan pokok yang besar di antara dasar-dasar di antara pondasi-pondasi agama kita, pondasi Islam bahwa siapa orangnya yang mengada-ada dalam agama ini perkara yang baru maka dia tertolak ikhwati fillah rahimakumullah ini beberapa dalil yang mendasari kaidah al-ibadatu mauqufatun ala syara' bahwa ibadah itu dibangun di atas syariat ibadah dibangun di atas syariat baik kita akan melanjutkan contoh-contoh ya contoh-contoh yang dengan contoh ini kita semakin paham akan kaidah yang besar ini. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dalam amalan amalan ibadah kita tentunya. <clears throat> Di antara contohnya adalah tentang masalah e, eh, salat setelah tawaf. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, أراد أحد أن يتطوأ بأربع ركعات خلف المقام بعد الطواف أو أراد أن يطيل الركعتين خلف المقام بعد الطواف فقد أخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه كان يخففها يخففهما ولا يزيد على الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما ولا يزيد على الركعتين lihat dia berkata kalau ada seseorang melakukan tatawu sholat sunnah setelah tawaf empat rakaat atau dia ingin memanjangkan dua rakaat. Dia ingin memanjangkan dua rakaat. Salat di belakang makam setelah tawaf. Maka kata Syekh, "Faqad akhta'a." Dia telah melakukan kesalahan. Karena Nabi SAW alaihi wasallam pertama meringankan dua sholat tersebut dan Nabi SAW alaihi wasallam hanya melakukan dua rakaat. Ya. Jadi <clears throat> orang tawaf setelah tawaf ya sholat disyariatkan sholat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di rakaat pertama dia baca setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah dia membaca Al-Ikhlas. Ya. Jadi misalkan ada orang datang ke akhuna Ihsan. Ah, Ihsan, anak ini badannya kuat. Ya, badannya sehat, seger. Tawaf juga nggak terasa. Kayaknya enteng deh. Enteng sekali ya, kata dia. Ana mau tambah dua rokaat, sholat ini, sholat tawafnya jadi empat rakaat. Atau tidak apa-apa deh dua rokaat, saya tapi baca yang panjang, baca yang mumpung di Mekah, ya kan? Mumpung di Mekah baca habis surat al-fatihah rokaat pertama, misalkan anak mau baca, misalkan Surat Ar-Rum ayat pertama. Surat yang keduanya Surat Luqman misalkan. Surat Luqman. Panjang kan? Nah. Kan baik kata dia. Ya. Kan bagus. Nah, ini permasalahannya di sini. Ya. Permasalahannya di sini. Banyak kita menganggap bahwa menurut kita sesuatu itu bagi, eh, bau, eh, ba, baik, ya, bagus. Tetapi kita lihat apakah yang kita anggap baik dan kita anggap bagus walaupun kita kuat, apakah sama dengan contoh yang telah dicontoh oleh Rasulullah SAW? Nah ini permasalahannya di sini. Seseorang yang sholat sunnah dua rakaat setelah tawaf hendaknya melihat bagaimana contoh Rasul Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Rasul SAW melakukannya dua rakaat. Memanjangkan atau meringankan. Rasul SAW melakukannya dengan ringan. yakni cepat, nggak lama. Inilah yang disunahkan. Dan kita ingat perkataan ulama, ya perkataan Abdullah bin Mas'ud, al-iktisadu bis khairun al ijtihadi fil bid'ah. Bahwa sedikit tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak sungguh-sungguh tapi dalam perbuatan yang bid'ah atau perbuatan itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pengamalan atau pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya, kita kan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Orang yang paling tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah. Ketika kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti beliau kita ikuti apa yang dicontoh oleh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri dan yang baik untuk kalian bagi orang yang berharap hari akhir eh, bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir. Ini contoh yang pertama dalam majelis ini. <clears throat> contoh yang Kedua, contoh berikutnya. Man sallama qabla itmami sholah biqasdil khuruji minha batalat li'annaha ala ghairi ma amara Allah bihi wa rasuluhu. Ya. Orang yang salam sebelum menyempurnakan sholat dalam sholat ya, maka sholatnya batal. Sholatnya batal karena dia eh, karena sholatnya tidak di atas apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah doa khatam Quran di salat di salat. Dicontoh sama Syekh Utsaimin kata beliau "Doa duau 'inda khatmil Qur'ani fi sholati la asla lahu. Doa khataman Al-Quran di sholat yang dilakukan oleh sebagian orang la aslalahu tidak ada asalnya ya kata beliau wala yanbaghi fi'luhu hatta yakuna dalilun min asy-syara' ala anna hadha mashru'an fi shalah dan tidak dilakukan la yanbaghi tidak pantas tidak selayaknya untuk dilakukan sampai ada dalil dari syariat yang menunjukkan bahwa hal ini disyariatkan dalam sholat tentunya. Contoh berikutnya, ini pendapat beliau, yakni dan taklil beliau itu luar biasa. <clears throat> kita lihat, ini banyak yang tidak kita ketahui atau banyak yang kita tidak mengetahuinya. Beliau berkata tentang orang yang sholat Jumat dalam keadaan safar. Nah ini. Beliau berkata, Bagaimana dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' beliau berkata man shallal jumu'ata wa huwa fi safari fa salatuhu batilah. Orang yang salat Jumat di safar maka salatnya batal kata beliau. Wa alaihi an yu'idaha zuhran maqsura wajib baginya untuk mengulangi solat dengan duhur dan dikosor yani dua rakaat baik kenapa apa alasan beliau eh? beliau memberikan alasan lianna al-jumu'ata في السفر سببها موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعلها karena sholat Jumat Jum'ah di safar, sholat Jum'at di safar, waktu dalam keadaan safar, sebabnya itu ada. Sebabnya sudah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Akan tetapi Nabi SAW tidak melakukannya. Akan tetapi Nabi SAW tidak melakukan sholat Jumat ketika beliau safar. Walidha fa inna man sallaha faqad khalafa sunnah. Oleh karena itu kata beliau, orang yang melakukannya maka menyelisihi sunnah. yakunu amaluhu mardudan, maka amalnya tertolak. Ini faedah yang bisa kita ambil dari perkataan beliau. Beliau berkata tentang hal itu di kitab Asyarhul Mumti' Al-Azad Al-Mustakni'. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lama bersafar tidak melakukan sholat Jumat. Yang dilakukan oleh Nabi sholat Jumat adalah ketika mukim. Ketika mukim. Adapun ketika safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat Jumat. Sebab mewujud, ya. Sebab untuk melakukan sholat Jumat di zaman Nabi SAW ada, tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ada kaidah tentang masalah ini. Eh, di antara yang dikatakan oleh beliau, kullu syai'in Eh, ma wujida sababuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fatarkuhu huwa sunnah. Sesuatu yang ada sebabnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sunnahnya adalah tidak melakukannya. Sunnahnya adalah tidak melakukannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat Jumat di safar dan ketika itu Rasul sebenarnya bisa melakukannya tapi Rasul wasallam tidak melakukannya maka sunnahnya adalah tidak melakukan sholat Jumat ketika kita safar. Wallahu a'lam <clears throat> Berikutnya. Berikutnya adalah contoh azan. Azan untuk sholat id dan sholat istisqa. Ya. Azan untuk sholat id dan sholat istisqa. Beliau berkata, La yushra'u an-nida'u li salatil aidaini wal istisqa lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yunadi lahuma wal Kata beliau, tidak disyariatkan tidak disyariatkan azan untuk Idul Fitri dan Idul Adha serta istisqa. istisqa, minta hujan Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, tidak memandangkan azan untuk solat istis istisqa dan solat idain, uh, eh, Idul Fitri dan Idul Adha. Alasannya kata beliau, ibadah dibangun di atas syariat. Ibadah dibangun di atas syariat. Tidak ada keterangan, tidak ada contoh dari Nabi kita yang kita cintai, Rasulullah, utusan Allah, ketika sholat Id Fitri dan Idul Adha dengan azan. Dan tidak ada keterangan untuk melakukan sholat istisqa dengan azan. Oleh karena itu, ketika kita sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, atau istisqa, maka tidak melakukan azan. Artinya tidak diazani ya dan azan untuk solat wajib yakni al-i'lam bidukhul al-waqt azan itu adalah i'lan i'lam ini pemberitahuan informasi i'lan ya informasi tentang masuknya waktu solat yakni solat subuh solat eh, maghrib eh, solat subuh solat zuhur solat asar solat maghrib solat Isya. Ini contoh eh, yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Contoh berikutnya, contoh orang yang sholat cara meletakkan tangan. Cara meletakkan tangan ya dalam sholat ada aturannya. Bagaimana gerakan-gerakan yang lainnya. Gerakan solat dari takbiratul ihram sampai salam tentunya telah dicontoh oleh Nabi telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW sampai sholat di depan para sahabat yang di atas mimbar, ya agar sahabat yang mengikuti solat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada sebuah contoh yang menarik. Syekh berkata, "Ba'dun nas" Ada sebagian manusia yad'u yadahul yumna 'ala al-yusra. Meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri. Ya. Wa yaj'aluha 'ala qalbihi fi shalah. Kemudian menjadikannya meletakkan tangannya di hatinya di salat. Ya. Wa hadza Ini merupakan apa? Kesalahan. Wa hadza diletakkan ke hatinya, hatinya ya, di jantungnya. Li'annahu lam yarid النبي صلى sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'alu ذلك bal هذا manhiyun anhu. Karena tidak datang keterangan dari tentang hal itu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ini terlarang. Ya, karena sholat nggak boleh kita ngarang-ngarang. Ya, letakkan kemana ke hati misalnya ke sini ya ke hati sini ada ya atau misalkan karena di sini kan mau naik pedang misalkan ya itu nggak ada jadi yang benar adalah seperti yang dicontoh oleh Rasulullah SAW di atas dada ya Rasulullah SAW meletakkan tangannya tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan di atas telapak eh, eh, tangan kiri, kemudian di atas dada. <clears throat> Berikutnya adalah contoh berjalan ke masjid. Ada sebuah hadis, ya. Hadis tentang keutamaan berjalan ke masjid. Wal hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adulukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi bihid darajat kata Rasulullah sallallahu maukah aku habarkan kepada kalian tentang hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan itu bisa mengangkat derajat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata para sahabat bala kami mau iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di antaranya adalah kasratul khutu' ila al-masajid kathratul khuta ila masajid. Yani banyaknya langkah kaki ke masjid. Darsul isbag wal wudu' ala al-makari wa kathratul khuta ila al-masajid wa intadhurus salat ila salat. Ya. Nah, di antara disebut Rasulullah SAW kathratul khuta ila masajid. Banyaknya melangkah, banyaknya langkah kaki kita ke masjid. Dalam hadis yang lain langkah kaki kita itu orang yang wudu di rumah kata Rasul SAW Fahsan al-wudu kemudian dia keluar ke masjid tidak mengeluarkan dia kecuali sholat maka kata Rasulullah SAW khutwah satu raja, eh, satu kali melangkah ke masjid itu bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa nah kita lihat hadis ini harus dipahami ya dengan benar tidak dipahami sendiri ya oh sebagian orang Masya Allah ya pahalanya besar nih pahalanya banyak oleh karena itu anak jalan ke masjid kakinya apa kecil-kecil artinya pendek-pendek jalannya ya kakinya pendek-pendek langkahnya dipendek-pendekin ya ini tidak disyariatkan lihat kata Syekh ini, la yushra'u lil insani an yata'ammada taqarruba al inda zahabihi lil masjid. Tidak disyariatkan bagi seseorang sengaja untuk memendekkan, memendekkan, ya, untuk mendekatkan langkah-langkah kaki ketika berjalan ke masjid, ketika men menuju ke masjid. Karena hada istihbabun fi ghairi mawdi'ihi. Karena ini adalah istihbab, hal yang di, di, tapi bukan pada tempatnya, ya wala dalila alaihi dan tidak ada dalil atasnya walau kana amran maksudan la bayyanahu nabi sallallahu alaihi wasallam kalau perkaranya adalah perkara yang dimaksud seperti itu misalnya sudah dijelaskan oleh nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini Syekh sebutkan di Syarah al arbain Nawawiyah ya Syarah al Arba'in Nawawiyah beliau kitab Al-Arba'in Nawawiyah ya uh, beliau syarahkan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah masalah ini <clears throat> ya. Jadi betul bahwa ke masjid, langkah kaki ke masjid ini mengandung pahala yang besar, keutamaan yang besar, <clears throat> tetapi tidak disyariatkan kita sengaja untuk uh, atasan pendek-pendek kaki jalan kita ya. Nah, itu tidak ada, tidak disyariatkan. Karena misalkan ke masjid ah supaya pahalanya tambah banyak misalkan, kecil-kecilkan jalannya ya. Mestinya jalannya segini, dia segini. Nah seperti itu ya supaya misalkan pahalanya lebih banyak dan seterusnya. Nah, Nabi SAW tidak melakukan seperti itu. Oleh karena itu kita memahami hadis Nabi SAW tentunya juga dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Mengamalkan sunnah dengan sunnah, mengamalkan sunnah dengan sunnah. Contoh berikutnya <clears throat> masalah Eh, saya saya loncat beberapa masalah ya. saya ambil contoh sesuatu yang eh, anda anggap penting, ya, atau yang eh, sering ditanyakan. Kata beliau tentang sholat di depan Ka'bah, ya, orang yang umroh atau orang yang haji ini harus perhatikan Bagaimana cara pandangan kita ketika kita melihat Ka'bah? Eh, eh maksudnya ketika kita sholat di dekat Ka'bah. <clears throat> Apakah kita lihat Ka'bahnya? Ya, artinya seperti ini. Lihat Ka'bahnya, kan Ka'bah di depan kita. Ya. Atau kita lihat ke tempat sujud kita. Nah ini. Ini pun pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya. Oleh karena itu, kita lihat ya, pendapat Syekh Utsaimin tentang hal ini. Kata beliau, "As-sahih annahu la yunzaru ila al-Ka'bati hal as-salah, hal as-salah." Yang benar adalah tidak melihat Ka'bah ketika salat. Tidak melihat Ka'bah ketika salat. Baik, kenapa alasannya? Ya, Alasannya kata beliau annahu lam yarid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun yadullu 'ala anna an-nazara ila al-Ka'bati ibadah ma'muratan biha. Karena tidak ada dalil satupun, satu hadis. Tidak ada satupun hadis, satu ya. Yang menjelaskan yang menunjukkan bahwa memandang Ka'bah itu adalah ibadah yang diperintahkan. Tidak ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, ya menghadap ke tempat sujud, walaupun di depan Ka'bah. Oleh karena itu, maka kurang tepat kalau ada yang berkata bahwa ketika kita sholat di depan Ka'bah maka melihat ke Ka'bah. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi walaupun kita menghadap Ka'bah sama seperti kita di sini. Kita melihat ke tempat sujud. Ya. Bukan Ka'bah yang kita lihat, tapi tempat sujudnya. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang hal demikian. Berikutnya <clears throat> tentang perkataan Sayyidina dalam sholat di tahiyat. Ini pun beliau katakan, ya, laisat masyru'ah. Tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Karena al-asl fil ibadati annaha mawqufatun ala syara'. Karena hukum asal dalam ibadah dibangun di atas syariat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh ya yang harus kita ikuti oleh karena itu kita harus mengikutinya Berikutnya, takhsisu lailati sab'in wa ishrina min Ramadhan bi umratin. Menghususkan malam tanggal 27 Ramadhan untuk umrah. Ya. Dan ini dilakukan oleh banyak sebagian atau banyak saudara kita kaum muslimin mengkhususkannya nanti di malam 27 umrah misalkan khusus ya kata beliau ini la aslalahu tidak ada asalnya bahkan kata beliau bal huwa minal bidah bahkan merupakan hal yang bid'ah ya karena umrah tak ibadah wal ibadatu mauqufatun ala syara karena umrah itu merupakan ibadah dan ibadah itu kaidahnya dibangun di atas syariat berikutnya contoh berikutnya masalah sholat dua rakaat setelah ihram. Ini banyak melakukan. Ya. Beliau berkata, takhsisu adai raka'ataini ba'da al-ihram ghairu masyru'. Menghususkan dua rakaat setelah ihram, kata beliau, tidak disyariatkan. Ya. Terus kenapa? Beliau berkata, "Li'annahu lam yarid 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam" anna lil ihrami sunnatun atau sunnatan takhussuhu iz innal ibadati tutalaqqa min syarii faqat karena tidak ada keterangan tidak ada contoh dari Nabi SAW bahwa ihram itu ada sunnah tertentunya tidak ada ya sebagian kita ihram salat dua rakaat tidak ada ya tidak ada kata beliau karena ibadah itu diambil dari syariat diambil dari syariat saja kecuali misalkan gini ada seseorang yang eh, pas ihramnya di Zulhulaifah di sana di, di, di Madinah di sana dia misalkan mau pas pas berbarengan sholat zuhur berbarengan sholat zuhur dia masuk ya dia sholat tahiyatul masjid kemudian dia apa namanya sholat berjamaah sholat bersama eh, imam sholat duhur ya kemudian misalkan mau menjamak asar asar dua rakaat seperti itu nah ini ini bukan sholat khusus tentang setelah ihram ya oleh karena itu khusus sholat dua rakaat setelah untuk ihram tidak ada dan tidak disyariatkan. Berikutnya, kata beliau, تكرار الأمرة في سفر في سفرة واحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه mengulang-ulang umrah dalam satu safar dalam satu safar ya misalkan di Desember nih ya banyak yang safar dari Indonesia untuk umrah Ya. safar, satu kali umrah. Ya. Adapun mengulang-ulang umrah ini bukan eh, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabatnya. Karena apa? Wal ibadatu mauqufatun ala syari' ibadah itu dibangun di atas syariat. <clears throat> Berikutnya kata beliau iltizamu دعاء معين لكل شوط من min الطواف أو السعي من البدع المحدثة التزام al hanya atau beriltizam dengan doa tertentu pada setiap kali putaran untuk tawaf ya atau sa'i ini merupakan hal yang baru. Ini merupakan hal yang baru karena apa? Karena hal itu Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. <clears throat> Berikutnya banyak sekali contohnya. التمسح بجدران الكعبة وكسوتها وبالمقام والحجر كلها من البدع لأن كل عمل يراد به التقرب إلى الله وليس له أصل في الشرع فإن فعله بدعة. Kata beliau, ngusap-ngusap dinding Ka'bah. Nah, ini sering dilakukan ya. Ya. Ngusap-ngusap dinding Ka'bah. Banyak kita lihat. Bahkan di televisi kan. Kita lihat ngusap-ngusap. Apa itu sunnah? Tidak ada sunnahnya itu. Ya. Yang diusap untuk eh, di Ka'bah itu adalah ketika ketika tawaf ya itu pun ngusafnya adalah ngusap hajar aswad kalau ketika tidak bisa kita cium dan rukun yamani. Cuma dua itu saja. Adapun dinding Ka'bah tidak dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ditempelkan pipinya ya, muter enggak ada. Ya. Atau misalkan ngusap-ngusap kiswahnya, enggak ada. Atau makum Ibrahim diusap-usap, dicium-cium, atau hajar aswa uh, hajar apa namanya di sini uh, ya dan makom Ibrahim ya nggak ada <clears throat> karena semuanya termasuk dari hal yang baru ya karena setiap amalan yang dimaksudkan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dasar dalam syariat ini merupakan hal yang bidah kata beliau <clears throat> contohnya. Berikutnya, contohnya adalah al-khuruju atau sebentar, as-su'udu ala jabal Arafat fil haji biqasdi ta'abbud bidzalik. Ah, ya. As-su'ud, su'ud. Naik ke Jabal Arafat, Jabal Arafat. Yang di Arafat ada jabal ya. Ada gunung itu bukit. Nah, naik di situ untuk maksud takarub ilallah untuk takarub ah, di situ misalkan hanya di situ ini tidak ada juga syariatnya ya selama masih berada di lingkungan Arafah ya boleh orang ukuf di situ berikutnya al-khuruj min al-masjidil haram ba'da tawafil wada' al-qafa ah, ya keluar dari masjidil haram setelah tawaf wada itu mundur Wafnya, um, keluarnya mundur saya pernah melihat beberapa orang keluar dari masjid Haram itu mundur mundur mundur mundur mundur mundur sampai nggak kelihatan Ka'bahnya hmm? ini tidak dicontohkan ini menyusahkan gimana kalau misalkan orang melakukan itu semua tabrakan nanti orang kan nggak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah contoh yang paling baik dalam masalah ibadah. Ya. Kul in kuntum Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau misalkan ibadah itu diserahkan kepada setiap kita, sekali lagi saya pernah berkata seribu manusia seribu ibadah, seribu model ibadah. Karena ini maunya begini, yang Z maunya begitu, yang A maunya begini, yang B maunya begini, beda-beda. Dia punya seleranya. Yang dari Jawa maunya begini, yang dari eh, Sumatera maunya begini, dari Kalimantan maunya begini, lain-lain nanti. Ya, belum satu dunia lagi. Oleh karena itu, ya kita kembali kepada syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, contoh berikutnya dalam masalah lempar jumrah. Lempar jumrah itu di hari ke-10 ya. Lempar jumrah akobah Kemudian di 11, 12 dan 13 lempar jumrah Sura, wusta dan e, kubra jumlah akobah ya. Baik. Itu batunya tidak mesti dicuci. Ya, ambil batu apakah ngambilnya dari Muzdalifah atau dari jalan di jalan ngambil ada batu kerikil-kerikil dan batunya seruas jari tidak besar-besar dan tidak ada syariatnya dicuci Ya lihat kata Syekh Utsaimin ghuslu has hasal jimari bid'ah. Nyuci batu kerikil untuk lempar jamrah itu bid'ah. Tidak ada sunnahnya. Kenapa? Di anna Nabi SAW lam yaksilhu. Karena Nabi SAW tidak mencucinya. Kalau baik, Nabi pasti mencuci. Para sahabat cuci, tapi tidak ada contoh. Ya. Nah, kita menyusahkan diri sendiri sebagian kita maksud saya, sebagian kita menyusahkan diri sendiri sebagian saudara kita ini dicuci dulu kan? Hmm. Disabunin misalkan. Enggak, enggak sampai situ. Sebaik-baik contoh dalam ibadah kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena kalau misalkan dibuka masalah ini satu dicuci, satu pakai parfum nantinya, satu pakai parfum yang biasa yang sebagai parfum yang mahal. Hmm? kemudian pakai sabun digosok pakai sikat malah menyusahkan nanti malah ibadahnya nggak sampai ya disibukkan dengan apa sesuatu yang bukan ibadah nantinya ya nanti bertengkar juga masalah ini ya sudah ya oleh karena itu kembalilah kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bukan dengan apa? Ibadah bukan dengan akal. Ya, kalau ibadah dengan akal dan hawa nafsu kita, kita bisa nambah sholat subuh empat rakaat. Ya. Boleh nggak sholat subuh empat rakaat? Kan nggak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan. Sholat subuh dua rakaat. Nggak boleh kita, ah, anda tidur dari badai isya sampai qobla subuh. Kuat badannya, seger. Anda, saya mau sholat subuh, ya, sepuluh rakaat misalkan Nggak boleh, kok nggak boleh? Ya, karena tidak ada contoh dari Rasul saw Alaihi Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga <clears throat> masalah eh, terakhir saja ya adalah la yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda iradati dzabh la yusalla tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin zabah ingin menyembelih ya ingin menyembelih hewan kurban misalkan ya karena dzalika lam yarid karena hal itu tidak ada keterangan wa ta'budu bima lam yarid bid'atun muhdatsah kata beliau ya mau nyembelih hewan baca bismillah ya dan tidak dicontohkan bersolawat ya tapi jangan salah dipahami ingat jangan salah dipahami oh ini enggak ngajarkan solawat nah justru kita menganjurkan solawat ya sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk memperbanyak sholawat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tapi pada tempatnya. Ya. Nah kalau sebelum menyembelih ini nggak ada keterangan baca sholawat. Jadi kalau misalkan lagi duduk, kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketika nama Nabi disebut, nama Nabi disebut, kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad Ya. Karena apa? Karena wajib. Karena orang yang tidak mengucapkan solawat ketika nama Nabi disebut, ya ini bakhil. Karena ketika kita mengucapkan solawat, dikembalikan oleh Allah sepuluh kali. Ya, pahalanya besar. Kalau misalkan dia tidak suka, bakhil sama dirinya sendiri. Selain itu ada hadis, Nabi SAW Nabi pernah ya, naik mimbar, mengucapkan amin, amin, amin tiga kali. Terus ditanya para sahabatnya, kenapa mengucapkan amin amin dia kali? Ya, di antara jawaban beliau, ya, amin yang pertama adalah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, siapa orangnya yang disebut engkau di sisinya dan dia tidak bersolawat, ya, ini kata malaikat rogima anfumriin menzukirta indahu Walam yusalli alaik. Belaka seseorang, orang yang engkau disebut di sisinya, tapi dia tidak bersolawat atas engkau. Ya, celaka. Didoakan sama malaikat terus mengucapkan amin. Oleh karena itu, ya, kita baca solawat untuk Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad SAW. Dan Syekh Uthaymin pun bilang, tidaknya kita sering mengingatkan Eh, saudara-saudara kita kaum muslimin untuk selalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kalau orang yang sering bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti apa? Mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Ya, nah, karena itu ya kita harus sering bersolawat, tetapi ingat ada tempatnya. Nah di sini kan di sini bukan tempat solawat. La yusalla ala nabi inda iradatiz zabah. Tidak dicontohkan ketika mau menyembelih hewan ya menyembelih hewan sembelihan itu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah eh, para pemirsa ya, dan para pendengar di Roja yang Allah muliakan pembahasan tentang kaidah yang kaidah ini kaidah azimah, kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar, kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita ini kaidah al-ibadatu mauqufatun 'ala syara'. Jadi ibadah itu dibangun di atas syariat. Ibadah dibangun di atas syariat. Yang membuat syariat bukan manusia, tetapi yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW juga apa yang Rasul sampaikan itu merupakan syariat kita. Allahu alam. Biswab ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat dan kita akan buka tanya jawab tentang masalah ini. Baik. Silakan. Jazakallah khair kami sampaikan kepada ustaz Abu Yala Qurnaidi. Hafizahullah Ta'ala atas penjelasan dan beberapa contoh dari uh, praktek ibadah sesuai dengan kaidah yang tadi kita bahas bahwasanya ibadah dibangun di atas syariat dan pendengar serta pemirsa roja kita pemirsa roja TV kita berikan kesempatan bagi anda untuk bersoal jawab dalam Eh, pembahasan ini Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kita angkat dari telepon terlebih dahulu silakan. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan dengan siapa Bapak di mana? Uh, dengan Bapak Supritno Pak di Sumatera Utara. Alan, Pak silakan. Supriyatno. Supriyatno. Supriyatno. Supriyatno. Ya. ya. Saya mau tanya Pak Ustad. Silakan Pak Supriyatno. Gimana kalau itu kan ada wirid Asmaul Husna hmm. yang 99 nama Nabi. Nama Allah bukan nama Nabi. Oh ya nama Allah. Iya. Itu kalau kita sehabis sholat kita wiridkan itu apa itu Pak Ustadz? Baik. Sudah itu saja? Itu mengikut sunnah apa enggak itu Pak Ustadz? Baik, nanti saya jelaskan. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ya. Sudah Pak Ustadz? Dan saya mau tanya sekali lagi ya, Pak Ustadz. Hmm. Itu sholat Jumat, hmm. sholat sunat sebelum Jumat itu dianjurkan apa itu Pak Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Sudah? Ya, udah gitu aja Pak. Ya. Terima kasih. Iya. Yeah. Jazakumullah khairul fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. <clears throat> Pak Supriyatna ya, ini Sumatera Utara. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, tentang masalah atau eh, soal yang pertama. Ya kami bagus sekali ya. Yakni tentang wirid atau zikir dengan al-asma al-husna. Ya, dengan nama-nama Allah yang baik. Ya. Baik. Sesuatu yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi ya. Rasul bersabda, "Walil uh, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah." Uh, eh, Allah kata Rasul Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang tentunya nama-nama yang baik siapa yang mengihsoknya. Ihsa ini yang eh, mengerti mananya, kemudian dia juga memahami, menghafalnya, kemudian juga dia mengamalkan sesuai dengan tuntutan dari makna nama-nama tersebut la syak bahwa Allah memiliki 99 nama. Ya. Di antara namanya adalah Al-Alim, Al-Ghafur, Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Ya. Tentang berzikir dengan asma Allah, ya. Apakah disyariatkan setelah sholat Tentunya jawabannya adalah perhatikan kaidah berikut ini. Zikir itu ada dua. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Zikir muqayyad artinya zikir yang terikat. Ya. Maksud terikat itu bagaimana? Terikat itu terikat dengan contoh ya dari sisi jumlah dari sisi waktu kapannya dan kaifiatnya ya tentunya zikir muqayyad ini kita kembalikan kepada contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir dalam salat itu muqayyad semua tuh ketika berdiri setelah takbiratul ihram doa istiftah habis doa istiftah baca al-fatihah habis baca al-fatihah baca surat takbir Allahu Akbar ruku' ruku baca apa? Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi tiga kali misalkan ya boleh nggak kita ruku ah subhanallah kan dikir ya Anda mau baca ini sajalah kata mau baca kulhu misalkan ketika ruku Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad yakul lahu kufuwan ahad. Boleh enggak? Diganti dengan kulhu seperti itu. Jawabannya, tidak boleh. Bahkan ada hadis yang melarang. Rasul bilang saya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala baca Quran ketika rukuk dan sujud. Ya. Nah, ini zikir-zikir muqayyad enggak boleh kita berzikir kecuali kalau ada contoh dari Rasul sallallahu Alaihi wa Wasallam. Ya, zikir muqayyad juga masuk ke dalamnya zikir-zikir setelah sholat. Ada contoh dari Rasulullah SAW. Apa bacaannya istighfar tiga kali kan? Allahumma antas salam, mika salam, dan seterusnya. Kemudian baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya? Terus baca kulhu, baca al-falak, baca al nam kulhu al-falak, al-nas, terus ayat kursi. Ya? Tidak ada keterangan dalam zikir setelah sholat ya kita membaca zikir dengan as al-asmaul husna tidak ada. Ya. Baik. Terus bagaimana? Eh, tentunya al-asmaul husna nama-nama Allah yang baik yang Allah inginkan darinya ya kita menghafalnya memahami mm, nama-nama tersebut kemudian mengamalkan sesuai dengan tuntutan dari apa yang kita dari asma Allah dan sifatnya ini. Dan boleh kita berdoa, bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik ini. Ya. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Berdoalah minta kepada Allah dengan nama-nama yang baik ini. Ya, misalkan kita mau minta ampunan kita kita tahu nama Allah Ghaffar Ghafur ya Ghaffar ya Ghafur ikfirli ikfirli ya Ghafur ya kita minta kekuatan kita ini lemah ya kita kita sebut ya qawi inni dhaifun faqawini ya wahai zat yang maha kuat anak ini lemah kuatkan saya misalkan begitu kita minta rizki sama Allah. Tawasul dengan menyebut nyebut nama Allah Ar-Razzaq. Kita sebut-sebut Ya Razzaq. Ya Razzaq. Wahai zat yang memberi rizki. Ya. Urzuqni. Urzuqni misalkan. Mereka beliau aku rizki. Nah, ini doa dengan nama-nama Allah ini baru disyariatkan. <clears throat> ya. Nah, tadi kita kembali kepada zikir muqayyad tadi, ya terikat jumlah bilangannya, nggak boleh kita eh, ngarang-ngarang bilangan sendiri, ya. Kemudian waktunya, tempatnya dan seterusnya kaifiatnya. Ada zikir mutlak, zikir mutlak itu zikir yang eh, tidak terikat, ya. Itu bebas, tidak terikat. Ya, kita mau baca zikir berapa saja, sholawat berapa saja, itu, itu bebas. Kita lagi duduk misalnya di mobil, kita baca Eh, zikir sebanyak-banyaknya, baca solawat sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kita harus pahami itu, ya. Uh, ada menarik anda ingin saya sampaikan ya. Berhubungan asma Allah dan sifatnya. Ana mengajak kepada kaum muslimin untuk memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini pengaruh yang sangat besar kepada diri kita semua. Ya, pengaruh sangat besar. Ya, kita ambil nama Allah satu, kita pahami apa artinya, apa maknanya, apa tuntutannya, apa uh, yang diinginkan dari nama ini. Seperti itu. Seperti misalkan kita ambil Al-Alim, nama Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ilmunya Allah, kata ulama, yang ilmunya Allah oh, sempurna sekali. Tidak didahului dengan kebodohan dan tidak akan pernah lupa setelah itu. Eh, setelah itu tidak akan disusul lupa. Ya. Tidak didahului dengan kebodohan dan tidak akan lupa. Beda dengan manusia oh, disebut alim, manusia diawali bodoh dan pasti lupa. Ada lupanya. Nah itu. Kemudian ilmunya Allah sangat luas mengetahui apa yang di langit dan di eh, di bumi, mengetahui yang di daratan, di lautan. Ilmunya Allah ini. Ya. Wa indahu mafatihul ghaib dan di sisi Allah kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh melainkan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wala habbatin fi dhulumatil ard dan tidak ada satu habbah satu biji ya di kegelapan-kegelapan bumi pasti melainkan Allah tahu nah, itu ya ada seorang ulama yang memberikan tamsil perumpamaan ada orang di tengah lautan di malam hari gelap hujan juga ya itu sudah ada lima kegelapan itu gelapnya awan gelapnya malam gelapnya air hujan gelap dalamnya air gelapnya lumpur lima kegelapan ada orang lemparkan misalkan satu biji yang sangat kecil di tengah lautan itu jatuhnya di mana Allah tahu alim ya nah kita misalkan ingin dapat ilmu kita bodoh kita bilang ke ya alim alim nih ya alim alim nih wahai zat yang yang maha mengetahui ajarkan aku ilmu misalnya begitu ini boleh ya Kemudian konsekuensi dari kita mengetahui ini, kita tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang e, mendatangkan murka Allah karena Allah melihat kita dan seterusnya. Ini yang diinginkan dari e, asma Allah dan sifatnya. Lihat, ambil satu nama saja luar biasa. Belum nama yang, yang lain Ar-Razzaq, e, Al-Ghafur, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muhaimin. Kita pahami satu-satu itu dan pasti kita akan mengenal Allah dengan lebih sempurna lagi. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua tadi apa, Ihsan? Salat sunnah sebelum salat Jumat. Nah, salat sunnah sebelum salat Jumat itu ada salat menunggu salat Jumat ya, tidak dibatasi berapa jumlahnya ya. Salat eh, apa namanya? Salat eh, kemudian salam, salat kemudian salam <clears throat> ya. Itu eh, ada kalau seperti itu. Ya, tapi eh, itu untuk menunggu salat Jumatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. <clears throat> eh, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ya. di mana? Uh, Huri di Bogor, Pak Ustaz. Silakan ya. Pak Huri. Ya, uh, Pak Ustaz. Ahlan. Terkait pembahasan sholat Jumat waktu safar. Hmm. Iya, iya. iya. Kalau saya kalau artinya saya punya waktu dan saya bisa melakukan sholat Jumat itu menyelisih sunnah nggak dari Ustaz? Iya, baik. Oh, iya. Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Salam. Baik, uh, untuk siapa tadi? Eh, Pak Huri. Pak Huri di Bogor. Terima kasih pertanyaannya, Masya Allah. Dan beliau berarti menyimak ya. Baik tentang sholat Jumat di Safar ini pendapat dari beliau pendapat dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al rahimahullah taala beliau katakan bahwa man shalla al-jum'ata wa huwa fi as-safari fa salatuhu batilah ya sholat Jumat di safar ketika seseorang sedang safar maka dianggap sholatnya batil kata beliau ya Baik. bahkan beliau berkata wa alaihi an yu'idaha zuhran maqsura ya dia hendaknya ngulang e, sholat duhur di kosor. Ini pendapat beliau tentunya kan. Dan e, dia <clears throat> e, punya alasan karena apa? Li'anna al-jumu'ata safari sababuha mawjudun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinnahu lam yaf'alha. Ya. Karena eh, Jumat itu Jumat di safar itu sebabnya kan ada di zaman Rasul. Dan ini ada di zaman Rasul. Rasul melakukan safar tentunya ya dan pernah melakukan safar di Jumat hmm. dan tidak ada keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan safar di salat Jumat Rasul mengkosor salat duhur dua rakaat melakukan salat Jumat di safar iya iya iya eh, jadi Rasul duhur tapi eh, kosor hmm. dan Rasul tidak melakukan salat Jumat di safar ya oleh karena itu eh, ketika kita safar apakah kita sibuk juga atau tidak sibuk ada waktu ya maka nah, masuk ke sini. Hmm, masuk ke sini. Karena ke, ke, eh, masalahnya adalah, adalah masalah safarnya. Bukan masalah e, luang atau tidaknya. Wallahu alam bisawab. Nah, ya. Jazakallah khair. Demikian Bapak Huri, barakallah fiik. Kita berikan satu kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Baik, terputus kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, halo. Ya, halo. Silahkan Bapak, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Askal di Sulawesi, Baik, di Pucung, Sulawesi Tenggara. Insyaallah. Ahlan Pak Askal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi. Uh, yang saya tanyakan ini uh, tata cara ketika meletakkan tangan di dada. -huh. Hmm. Saya punya ilmu Ustaz. -huh. Hmm. Nah, peletakannya ini bermacam-macam. Jadi saya minta petunjuk dari Ustaz apakah benar atau salah ini. -huh. Hmm yang saya punya ilmu ini ketika peletakan tangan kanan di di atas tangan kiri hmm. tata cara yeah. yang pertama meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan menggenggamnya artinya di punggung tangan kiri dengan menggenggam iya betul terus yang kedua meletakkan tangan kanan di tangan kiri di apa per, di pergelangan tangan kiri dengan menggenggam juga. Hmm. Yang ketiga dengan menggenggamnya di bagian hasta tangan kiri. Apakah sah atau tidak itu Ustaz? Hasta tangan kiri. Baik. Hmm. yeah. Itu saja Bapak. Bisa, bisa dipahami? Um, bisa didengar? Uh, bisa didengar, cuma uh, bisa diulangi, Pak ya? Ah, iya, ya. hmm. ya pertama meletakkan tangan meletakkan. tangan di tangan kiri tangan dengan menggenggam. Menggenggam. Ya, punggung tangan kiri. Punggung tangan kiri. Ya. yeah. Kedua, meletakkan tangan kanan di tangan kiri di bagian pergelangan. Hmm. Yang ketiga, hmm. meletakkan tangan kanan di tangan kiri di hmm. hasta. Hmm. tangan kiri. Ya, ya, ya, ya. Baik, Pak Sekarang itu saja uh, bisa di bisa yang kedua uh, satu lagi silakan uh, yang saya tanyakan yang kedua ini mm -hmm. konsekuensi pengertian dari uh, lima dari puluh hari atau puluh malam itu seperti apa? Apakah sholat kita yang kedepannya atau yang sebelumnya? Sebelumnya. Eh, maksudnya apa Pak? Diulang. -hmm. Yang kedua? pengertian dari hadis, ancaman hadis yang hmm. 40 malam atau 40 hari itu sholatnya hmm. diterima. Yang tentang dukun ya? Iya, tentang dukun. dukun. Baik, hmm. Pak. Apakah itu yang sholatnya yang sebelum yang kita lakukan atau hmm. yang setelah kita lakukan? Iya, iya, iya. Baik, ya. jazakallah khair Pak Askar. Barakallah ya. fiqh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, tentang masalah menggenggam tangan di atas kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya itu yang anda pernah pelajari adalah dengan tiga cara tapi tidak seperti yang disampaikan tadi ya pertama di atas apa namanya tangan kanan di atas eh, apa ini punggung tangan kiri eh, di atas tangan, tangan eh, kiri kiri hmm. seperti ini di atas di atas punggung, punggung ya kemudian eh, yang kedua caranya seperti ini yang kedua ya. yang ketiga memegang seperti ini pegangan tangan seperti ini pun e, eh, dua hal yang disebutkan oleh bapak tadi anda belum tahu dalilnya ya e, yang misalkan megang ini megang ini atau megang ke sini ah, iya. anda belum tahu Allah alam ya karena e, tentunya Ivan ilmu anak tentunya ya dan bisa nanti bisa di sama-sama cari tapi anak nggak janji kan nggak janji nyari karena takutnya lupa kan ditagih di akhirat ya Baik, untuk masalah kedua wallahu alam saya belum tahu jawabannya apakah salat 40 hari itu 40 hari ke depan atau menghapus salat eh, yang sudah dilakukan 40 hari di belakang itu wallahu alam iswab tapi Rasulullah SAW secara umum um, mengatakannya secara mutlak begitu saja tidak diterima salatnya selama 40 hari ya wallahu alam iswab Iya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Demikian Pak Ashkal. Demikian yang bisa dijawab oleh Ustaz. Barakallah fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Dari beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustaz, malam saya sempat berjalan ke luar dan saya saksikan begitu banyak pawai obor dari kalangan kaum muslimin dan diikuti oleh ikhwan dan akhwat yang saling bercampur baur dan ketika ditanya oleh eh, salah seorang ustadznya ini adalah bentuk rasa syukur dan nikmat atas uh, datangnya bulan Muharram dan ini uh, perayaan yang disyariatkan. Yang menjadi pertanyaan saya apakah uh, ritual seperti ini yang memang kerap setiap tahun itu ada disyariatkan oleh Rasulullah? Mohon uh, nasihatnya jazakallahu khair. Baik. Saya tanya adanya tahun Hijriah itu di zaman Rasul atau setelah zaman Rasul? kalau misalkan ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, pertanyaan ini sekaligus jawaban dari pertanyaan antum, hmm. ya kan? Adanya tahun hijriyah itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak. Di zaman Rasul, Rasul tidak pakai tahun, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, beliau membuat eh, tahun tanggalan tahun Hijriah itu dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dari kota Mekah ke Madinah. Oleh karena itu, tentunya tidak benar kalau misalkan amalan itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah perayaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW misalkan. Ini adalah perayaan menyambut tahun baru Hijriah adalah perayaan yang sudah ada di zaman Rasulullah SAW misalkan. Tidak tidak tidak tidak benar sama sekali, ya. Dan e, justru yang ada adalah kebalikannya para ulama rahimahumullahu taala ya itu tidak berbicara masalah e, perayaan tentang masalah eh, setiap tahun di awal-awal dari tahun Hijriah. Perayaan itu dalam Islam cuma ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ditambah satu hari Jumat. Ini idnya kaum muslimin. Ya. Yang dipertentangkan oleh ulama, ulama muasirin tentunya masalah mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat tahun baru misalkan begitu ya. Selamat tahun baru ada memang ada ikhtilaf antara ulama ulama muasirin tentunya. Tetapi kalau kita lihat fatwa Lajnah Daimah dan uh, Syekh Ibrahim Wahili juga itu lebih uh, condong kepada yang men, men, men, tidak bolehkan. yakni tidak ada sunnahnya dalam mengucapkan selamat tahun baru seperti ini, ya. Dan ini yang lebih kuat tentunya Anda juga lihat yang lebih kuat tentang masalah mengucapkan selamat tahun baru apakah tahun baru Hijriah ya, atau tahun baru Masehi tentunya ya karena kaum salaf pun tidak melakukannya ya nah sebagian ulama membolehkan tapi uh, kalau kita lihat um, menurut anda yang lihat uh, kurang kuat ya pendapatnya wallahualam alam soal tapi uh, masalah ini masalah tentunya kita harus juga lapang dada karena misalkan ada ulama yang membolehkannya seperti itu. Jadi kembali ke masalah perayaan tadi pakai misalkan pawai atau obor itu kalau misalkan dinisbatkan kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak benar sama sekali. Ya, tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam Jazakallah khairan barakallah fiq. Pertanyaan berikutnya terkait dengan ibadah umroh yang tadi juga dijelaskan. Bolehkah seorang yang melaksanakan salat di belakang makam tapi tidak tepat di hmm. berada uh, di belakang makam Ibrahim saat karena ya, padatan dan kepadatan. sulitnya jazakallahu khair. Baik, ini pertanyaan penting sekali, pertanyaan yang waki ini tentunya kan, eh, yang layak untuk diperhatikan dan dijawab. Iya, eh, orang yang tawaf kemudian selesai tawaf tujuh kali tawaf, ya, dia sholat dua rakaat dengan tadi yang disebutkan dalam pembahasan kita, yakni dengan sholat yang ringan. Pertama membaca Al-Fatihah, kemudian kuliah ya kafirun, di rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian sholat Al-Ikhlas. Ya. E, disunahkan memang di belakang makom. Jadi Ka'bah, makom, dia. Ya. Sholat, sejajar. Ya. Ini bagi ketik bagi yang bisa sholat di situ dan dalam keadaan tidak zahmah, tidak dalam keadaan e, ruwet, tidak dalam keadaan apa? macet, tidak dalam keadaan berdesak-desakan. Tapi kalau misalkan penuh Masjidil Haram, maka kata ulama boleh sholat di mana saja. Boleh sholat di mana saja yang nyaman. Kita sholat dua rakaat, ya. Kemudian setelah itu yang yang mau melanjutkan e, sa'inya, lanjutkan sa'i ya wallahu alam bisawab ya satu lagi Ihsan ya jazakallahu khair kita berikan kesempatan satu penelpon silakan di 0218236543 fadhol ya halo halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa bapak di mana Problemnya dikecilkan dulu Bapak volume suara radio atau televisinya ada feedback. Jazakallah khair. Taib. Dengan siapa di mana Pak? saya Rian dari Gading Rejo, Pak. Silahkan, Pak Rian. Silahkan. Uh, ah. Alhamdulillah ini baru bisa masuk, Pak. Ya, rapat bener dari tadi. Ya, <laughs> Gini, Pak. Saya menanyakan sholat sunnah, duha, hmm. yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu bagaimana? Hmm. Ah, ah, ya. hmm. ya. Nah, setelah sholat sunnah duha itu, hmm. apa kita membaca Al-Quran? Kan aku iya. nggak tahu apa, apa ada tuntunannya apa enggak. Nah, saya ingin baca Al-Quran aja. Hmm. Nah, katanya juga sholat duha itu bisa 8 rakaat. Nah, ini yeah. sunnah yang mana Pak ya? Yeah. Hmm. Lanjut, sholat tahajud. Sholat hmm. tahajud ini berapa rakaat Pak ya sebenarnya? Hmm. Yang asli dari Rasulullah SAW. Soalnya yeah. kan banyak berita-berita yang seliwat-seliwat yang begini, yang begini, yang begitu. Hmm. Saya kurang tahu gitu Pak. Ya mohon nasihatnya dari Pak Ustadz ya Pak. Hmm. Baik Pak. Ya. Jazakallah Iya, sama-sama Pak. Iya. Assalamualaikum nah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian, tiga tiga tujuh. Baik, barakallahu fiik ya. Salat eh, duha betul bisa dilakukan 8 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Ya. Kalau Bapak punya waktu dan sanggup 8 rakaat, maka dilakukan 8 rakaat. Kemudian boleh enggak setelah itu baca Al-Qur'an? Boleh baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Ya, kan baca Al-Qur'an kapanpun dan dimanapun itu boleh asal jangan di tempat-tempat yang eh, yang kurang atau yang tidak bagus seperti misalkan di nggak boleh kita baca Quran di kamar mandi misalkan kan nah, kalau misalkan Nabi sholat duha bapak mau baca Quran baca Quran pahalanya besar ya nah, itu e, kemudian apakah ada bacaan khusus dalam sholat duha nggak ada juga nggak ada ya bacanya bapak boleh milih Ya, setelah Al-Fatihah baca faqra'u ma tayassara Al-Qur'an. Bacalah yang mudah dari al quran al Karim. Apalagi kalau misalkan lagi ngapalin Quran, murojaahnya di sholat duha, itu lebih bagus lagi. Lagi ngapalin Quran, misalkan pada subuh ngapalin Quran, misalkan surat Rum, misalkan begitu. Di murojaahnya di sholat duha, lebih bagus. Karena pahalanya besar. Ya, pahalanya sangat besar. Nah, adapun salat uh, malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dihabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tidak salat lebih dari 11 rakaat. Ya. Jadi salat malam itu 11 rakaat, ya. Dan salatnya masna-masna, dua-dua. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, ya. Kemudian witir bisa tiga langsung, bisa dua salam, kemudian satu eh, salam. Jadi 11 rakaat untuk salat malam dan Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya ya. Dan bagi yang misalkan eh, berat misalkan sholat malam sebelas rakaat itu sedikit-sedikit dulu misalkan satu dua rakaat ya e, witir satu misalkan yang penting dawam kan yang penting dawam nah mudah-mudahan kita semua baik bapak yang bertanya dan yang mendengarkan serta pemirsa yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai hamba-hamba yang soleh dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan hal-hal yang Allah perintahkan yang hukumnya sunnah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat kaidah tentang eh, kaidah yang kita bahas ini al mau kufatun ala syara' ibadah itu dibangun di atas eh, syariat ya dan kita ingat bahwa ibadah syaratnya dua ikhlas dan sesuai dengan sunnah ras, eh, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam.